Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuki pantun yang baru yaitu pantun yang ke-33 Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih wa alghi kull wa alghi kull sabiqin lisababih la syartihi fadril furuq wa antabih Dalam pantun yang mulia ini menjelaskan kepada kita semuanya mengenai apa? Mengenai bahwasanya menghukumi suatu perkara itu harus terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang mawani'nya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Jadi al-hukmu 'ala syai' labud an yastami' fihi syurut wa yantafi nam al-mawani'. Jadi menghukum suatu perkara itu harus terpenuhi pada syarat-syaratnya dan kosong darinya apa? Kosong padanya mawani' penghalang-penghalang. Contohnya, antum ketika menghukumi orang itu apa? Antum ketika menghukumi orang itu kafir, itu harus terpenuhi padanya syarat, paham ya? Dan harus hilang padanya mawani'. Paham ya? Jadi kalau ada penghalang-penghalang kalau fikum untuk dikafirkan, enggak bisa mengkafirkan walaupun dia melakukan perbuatan kekufuran. Dan syarat-syaratnya harus ada juga. Syarat-syaratnya apa? Harus terpenuhi padanya juga untuk dikafirkan. Jadi enggak bisa kita bertindak seenak kita atau sewenang-wenang kemudian mengkafirkan atau memfonis tanpa harus melihat eh, perkaranya. Jadi harus dilihat dulu terpenuhi enggak syarat-syaratnya. Hilang enggak penghalang-penghalangnya? Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, al-ahkamu laha syurutun wa laha asbabun. Hukum-hukum itu punya syarat dan memiliki sebab. Fasababu sababu mujibul hukum. Maka sebab itu adalah faktor yang mengharuskan apa? Adanya hukum. Paham Sebab itu faktor yang mewajibkan atau mengharuskan adanya apa? Hukum. Antum bisa menghukumi karena sebabnya. Wa syartu musbitun lah. Sedangkan syarat itu sekedar apa? menetapkan hukum tersebut. Belum, ada syaratnya barulah ditetapkan hukumnya. Tapi kalau sebab itu wajib. Paham ya? Sebab itulah yang mewajibkan mengharuskan adanya hukum. Paham belum? Sebabnya kenapa antum zakat harta? Karena sudah mencapai nisab. Paham belum? Syaratnya apa? Biar wajib untuk mengeluarkan tersebut syaratnya apa syaratnya? Syaratnya adalah haul. Paham belum? Setahun penuh. Paham maksudnya? Itu jadi perhatikan baik-baik jangan sampai keliru. Fa idza fa'ala asy qabla sababihi fa innahu la yasih. Maka kalau ada orang mengerjakan sesuatu sebelum sebabnya ada, itu enggak sah. Paham ya? Kalau ada orang mengerjakan sesuatu sebelum sebabnya ada, maka enggak sah. Maka apa? Tidak sah. Ya, sudah ketemu belum halaman atas itu? Eh, ketemu belum? Ayo, maksudnya bagaimana? Maksudnya contohnya, antum salat duhur sebelum datang waktunya. Salat duhur dan sepuluh pagi sah enggak, Bang? nggak sah karena sebabnya belum ada. Sebab antum wajib salat duhur apa sebabnya? Karena masuk waktu. Ya nggak. Barulah antum wajib salat duhur. Tapi kalau belum masuk waktu kan antum kerjakan duluan ya nggak sah gitu loh. Li'annahu lam hatta hatta yuk bih. Dikarenakan amalan tersebut atau sesuatu tersebut belum dikatakan ada sampai benar-benar dianggap. Maksudnya bagaimana? Karena sebabnya belum ada, akhirnya amalan pun enggak dianggap tuh ya. Li'anna ulama sebut karena sebabnya belum ada hatta yu'tad hatta yu'tad dari hingga apa amalan itu dianggap. Li'anna sababa mujibun karena sebab itu faktor yang mengharuskan. Faktor yang mewajibkan. Faktor yang mengharuskan atau mewajibkan antum untuk salat salat misalkan. Karena apa? Karena sudah masuk waktu itu sebabnya. Paham belum? Eh, na'am. Kalau belum masuk waktu antum disuruh salat zuhur enggak? Tidak, karena sebabnya belum ada itu loh. eh kita lihat wa idza fa'alahu qabla syartihi fa innahu yasih. Tapi kalau dia mengerjakannya sebelum syaratnya, maka dibenarkan karena ternyata para ulama membedakan antara sebab dan syarat. Walaupun mirip tapi para ulama membedakan antara sebab dan syarat. Contohnya, sebab antum wajib zakat, harta sebabnya apa sebabnya? Karena mencapai apa? Nisab. Syaratnya apa? Haul setahun penuh. Nah ternyata kok ternyata belum setahun penuh tapi sudah sampai nisab, itu boleh antum dahulukan. Eh? Antum boleh mendahulukan bayar zakat dulu nggak masalah. Karena apa? Karena sebabnya sudah ada sebabnya. Sebab wajib mengeluarkan zakat sudah ada yaitu nisab. Kalau emas bagaimana ukuran yang kemarin? Kalau emas itu kalau sudah mencapai berapa? 20 dinar. Ya enggak? 20 dinar itu senilai dengan 85 gram emas murni. 24 karat. Ingat-ingat ini dihafal ini ya, jangan cuma dibayangkan tok ya. 20 dinar senilai dengan berapa? 85 gram emas murni 24 karat. Wajib mengeluarkan zakatnya berapa persen? 2,5 persennya. Kalau ukuran perak, ini perhatikan baik-baik, perak itu 200 apa? dirham. 200 dirham. Senilai dengan 595 gram perak murni. Mengeluarkannya berapa? 2,5 persen juga. Kalau antum bingung, jumlah total harta tadi itu kalau sudah mencapai nisabnya dibagi 40. Itu hasilnya sudah. Mau perak mau emas bagi 40. Hasilnya itulah yang wajib dikeluarkan untuk zakat. Itu kalau bingung. Bagaimana ya persen-persen 2,5 persen bagaimana ya? Langsung aja nih globalkan. Nah, baru kalau gabungkan nanti harta total semuanya antum bagi 40, sisa antum bagi 40 hasilnya itulah yang antum masih mengeluarkan zakat. Faham maksudnya? Nah, itulah hasil untuk yang yang apa yang harus dikeluarkan zakatnya hasil dari pembagian tadi itu. Mohon salah ya. Mahfuz salah ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi walaupun syaratnya belum ada tapi sudah ada faktor yang mewajibkan tadi karena sebabnya ada, maka boleh dahulukan itu, boleh didahulukan. Nah, Ikhwani fi din azza nazakumullah kita lihat lagi. Misal dari contohnya perhatikan ini contohnya rajulun halafa alla yadkhula hadal bait. Ada orang sumpah dia tidak akan masuk rumah ini. Ada orang sumpah wallahi demi Allah la adkhul la adkhul baita fulan misalkan. Ada orang sumpah demi Allah aku enggak akan masuk rumah ini. Falyaminu sababun lil hins. Nih, lil himsi. Artinya apa? Sumpah itu ada sebab untuk apa? Adalah suatu sebab lil hifz untuk ditunaikan itu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu na barakallahu fikum yamin sumpah itu sebab apa? Sebab kalau seandainya dia itu melanggar tuh harus bayar harus harus bayar kafarah. Wal hifznya syartun kafarah. Ya enggak? Hinsan melanggar. Paham ya? Sedangkan melanggar itu adalah syarat daripada kafarah. Ya enggak? Karena kenapa dia mereka kafarah? Karena melanggar. Demi Allah aku enggak akan masuk ke rumah si A. Ternyata masuk. Melanggar enggak tadi? Melanggar sumpahnya kafarah. Bayar kafarah situ. Kafarannya apa kafarannya? Gambar kalau fikum. Apa? Kafarannya apa? Kafarannya Abdul Aziz? Pilihannya apa kalau kafarah kafarah yamin? Apa? Beli buddha atau beli makan berapa orang? Ah. Kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Nama? Sepuluh orang miskin sampai kenyang atau puasa berapa hari? Tiga hari berturut-turut. Itu pilihan-pilihan di dalam apa di dalam bayar atau kafaratul yamin. Jadi pahami baik-baik itu enam. Nah, kita lihat lagi halaman 160 itu fal yaminu sababun al-hins wal hins syartun al-kafarah li'annahu laula al-yamin lam yakun alaihi illa hinsun wala kafarah karena kalau seandainya enggak ada sumpah kalau enggak ada sumpah itu enggak akan ada pelanggaran dan juga tidak ada kafarah orang melanggar itu kan ada sumpahnya paham ya orang bayar kafarah karena melanggar paham belum kalau enggak ada sumpah masa dia bayar kafarah kafarah apa enggak ada paham Ibrahim antum enggak sumpah apa-apa bayar kafarah ada enggak enggak ada itu loh Disuruh bayar kafarah itu karena melanggar sumpah tadi itu. Dan karena ada sumpah itu akan ada sesuatu yang melanggaran itu. Nah, kita lihat sini. Fa hadzal rajulu halafa alla yadkhula hadzal bait. Maka orang ini dia bersumpah untuk tidak masuk ke rumah tersebut. Summa nadima. Kemudian apa? Menyesal. Wa arada an yadkhul dan ingin masuk. Fa halahu an yak fa an yuqaddim al kafarah qabla ad-dukhul Apakah boleh dia mendahulukan kafarah dulu sebelum masuk ke rumah itu atau tidak? Faham belum permasalahan ini, Bang? Jadi dia ini sadar itu loh. Wallahi demi Allah, aku tidak akan masuk rumah si Mahmud. Ternyata sadar dia, ternyata Mahmud itu sunnah, sunni salafi. Nah, dia ketika ingin batalkan sumpahnya ini masuk dulu ke rumahnya atau kafarah dulu? pendapatnya yang rojih dua-duanya. Masuk dulu nanti baru bayar kafarah enggak masalah. Karena sebabnya tidak ada kan, sebab bayar kafarahnya karena sudah melanggar sumpah kan? Atau dia bayar kafarah dulu baru masuk? Apa belum? Ya, seperti itu. Tadi penting ya, jangan sampai keliru ya. Jadi dilihat. Nah, dilihat barakallahu fikum kita lihat sini. Fa'anam, apakah boleh? Eh, apakah dia mendahulukan kafarah dulu sebelum masuk atau bagaimana? Al-jawab na'am. Iya. Lahu dzalik boleh dia. Boleh kafarah dulu baru masuk boleh. Na'am barakallahu fikum atau masuk dulu baru kafarah enggak masalah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Eh, na'am atau masuk dulu baru kafarah juga diperbolehkan. Ewa. Kita lihat sini. Na'am. Li'anna sababa wujida wa wal yamin. Karena sebabnya ada, yaitu yamin sumpah. Sebab dia mereka perbuat apa? Melanggar. Lah sebab melanggar itu kenapa? Sumpah itu loh. Lah kalau nggak ada sumpah ngapain melanggar? Ya enggak, alhamdulillah. Antum melanggar, tanya taruh antum melanggar. Melanggar apa itu? Tanya. Melanggar sumpah. Ya karena sumpah itu ada yang melanggar. Karena ada yang melanggar akhirnya apa? Bayar kafarah. Paham belum? Eh seperti itu. tanya lihat lagi. Li'anna sababa wujida. Karena sebabnya ada, jumpai wa huwa al yaminnya itu sumpah. Faidah idza qala qailun kalau ada orang berkata, hadzal rajul lam lam tajim al-kafarah. Orang ini enggak wajib bayar kafarah li'annahu lam yadkhul baik karena dia belum masuk rumahnya. Kita katakan boleh. Oh, belum. Nah, perhatikan ya, pendapat yang rajih boleh ya. Pendapat yang rajih boleh. Dia masuk dulu baru setelah itu baru kafarah, silakan. Atau kafarah dulu baru masuk, enggak masalah. Nah, maksudnya nih, batalkan dulu baru bayar kafarah boleh kafarah dulu baru batalkan juga boleh. Paham belum? Karena sebabnya sudah ada itu batal. Paham belum? Ya seperti itu. Naam. Kita lihat lagi. Kulna kita katakan dukhulul bait syartun wa laysa wajib Masuk ke rumahnya itu adalah syarat itu loh. Ya enggak? Antum ketika batalkan, demi Allah aku enggak akan masuk ke rumahnya si Mahmud. Setelah itu antum batalkan sumpahnya itu. Wajib enggak antum masuk ke rumah Mahmud setelah batalkan atau syarat aja? Dalam artian masuk silakan enggak enggak masalah. Eh, atau wajib? Syarat kan? Bukan wajib. Jadi kalau seperti perlu diperhatikan baik-baik bedanya ya. Dukhulul baiti syartun wa laysa wajib. Eh, wa laysa bisabab. Masuk rumahnya itu adalah syarat bukan sebab. Masuk ke rumahnya adalah apa? Syarat bukan bukan sebab. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, yajuzu 'ala hadha an yuqaddim al kafara 'ala al-hins." Maka di sini berdasarkan pendapat ini, berdasarkan penjelasan ini, boleh dia mendahulukan kafarah dulu sebelum melanggar. Sebelum dia masuk rumahnya Mahmud itu bayar kafarah dulu enggak masalah. Mahum Bang. Mahum soalnya ya. Ayo na'am barakallahu fikum. Pahami baik-baik ya. Ayo. Kata beliau, fa in dakhala langsung kaffar. Kalau dia masuk dulu kemudian baru kafarah, fal amru perkara perkaranya bebas. Perkaranya jelas. Li'annahu tidak sabab wa karena sudah ada sebabnya, ada syaratnya. Eh? Sudah ada sebabnya, ada syaratnya juga kan itu. Nah, Sebabnya apa? Melanggar. Syaratnya apa? Masuk masuk mana? Masuk rumah. Mau masuk rumah dulu baru melanggar, eh baru kafarah atau kafarah baru, masuk rumah nggak masalah itu loh. Paham belum nih? Dipahami baik ya? Demi Allah, anak enggak akan makan tomat misalkan. Ternyata suatu ketika ada orang bikin makanan nggak tahu bagaimana caranya bikin, oh, enak sekali tomat juga itu pakai kata tomatnya situ. Paham nih, Bang? Eh, ewa. Nah, barakallahu fikum. Nah, di sini antum perhatian baik-baik. Ternyata dia ingin mau menikmati tomat ini sudah sumpah sudah demi Allah. Caranya bagaimana? Menikmati tomat dulu baru kafarah atau kafarah dulu baru makan tomat atau boleh dua-duanya? Boleh dua-duanya. Makan tomat dulu, setelah itu baru bayar kafarah enggak masalah atau kafarah dulu baru makan tomatan itu. Paham maksudnya? Seperti itu perlu diperhatikan. Ini kesimpulannya al-amr wasi' perkara yang bebas. Wa hadhihi qa'idatu dzakarah Ibnu Rajab rahimahullah taala fil qawaid al-fiqhiyah masyaallah. Ibnu Rajab juga punya kitab qawaid al-fiqhiyah ya, tebal bagus itu. Kaidah ini disebutkan oleh al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam qawaid al-fiqhiyah, anna syai'a qabla sababihi laghin wa ba'dahu nafid. Bahwasanya sesuatu itu sebelum datang sebabnya laghin sia-sia. Antum salat zuhur jam 10 pagi, sia-sia enggak, Sen? sia karena belum waktunya, belum datang sebabnya. Paham ya? Wa ba'dahu nafid, setelah ada pun setelah datangnya sebab baru nafid terlaksana gitu loh. Paham belum? Antum salat ketika waktu duhur, datang waktu duhur, salat duhur terlaksana enggak salatnya? Terlaksana enggak? Terlaksana kan udah datang sebabnya. Faham maksudnya? Antum sebabnya apa sih? Kok salat duhur sebabnya apa? Karena udah masuk waktu. Tapi kalau antum sholatnya sebelum masuk waktu, sia-sia enggak salatnya? siapnya belum gugur tanggung jawabnya masih diperintahkan lagi untuk sholat. Paham? Eh, na'am, kita lihat lagi. Wa min dhalika aydan law anna insana ahrama bihajjin aw umratin. Contoh hal tersebut contoh yang lain, kalau seandainya ada orang dia itu ihram dengan haji atau umrah, ingat-ingat ya. Eh, dia muhrim untuk haji atau umrah, fa khafa an yahtaj ila hal kerasih Dia khawatir jangan-jangan nanti nyukur rambut li'adza fi karena ada gangguan ada kutunya di rambutnya mungkin khawatir nanti apa mengganggu malah dia apa khawatir tersebut tersebut faqaddamal fidyah langsung bayar fidyah dulu dia ya wa qabla wujudil adza sebelum ada gangguan bayar fidyah dulu enggak boleh ini fidyah itu kan denda itu kan karena apa dendanya itu kan istilahnya apa istilahnya bayar fidyahnya karena melanggar itu loh nah kalau melanggar ngapain bayar fidyah wahana bayar dulu lah paham ya sebelum sebelum melanggar misalkan enggak bisa kan Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau nggak ada sebabnya nggak bisa itu loh. Ini bayar fidyah dulu sebelum apa adanya gangguan. Fa inna dzalika la itu enggak sah, enggak boleh. Li'annahu lam yujad sababun wujub karena belum ada sebab apa? Sebab untuk wajibnya belum ada. Walau anna wujidal ada. Kalau seandainya baru jumpai gangguan, wa qaddamal fidyah qabla hal keras. kemudian dia mendahulukan fidyah terlebih dahulu, Ya, sebelum mencukur rambut jaza, boleh kalau ini. Kenapa? jadi sebab karena ada sebabnya, itu ada gangguan. Gangguan kepala itu apa contohnya? Eh? disebut para ulama sesuai dengan hadis yang ada kan apa itu namanya? Naam barakallahu fikum al-qamal, al kumal itu kutu. Semacam kutu. Paham kan? gangguan kalau ada kutu kemudian kutunya sampai kemana mana banyak juga, ada yang masuk ke hidung, masuk ke telinga, ya misalkan kutunya sakit banyaknya itu ya. Ewana ambar kalau fiqum. Kita lihat sini. Jasa tadi wujud sebab wa ilm wa illam Walaupun syaratnya enggak ada tapi sebabnya ada itu boleh. Dia ambar nah, kalau fiqum bayar fidyah dulu baru eh, sebelum sebelum mencukur rambut. Karena kalau melanggar kan mencukur, mencukur rambut. Ya, kalau apa kalau enggak mencukur rambut kan nah kalau fiqum. Nah, kalau seandainya dia diharuskan dari ritual kemudian dia enggak enggak melaksanakan nanti apa ada fidyahnya. Wa infada ba'da an halaq ba'da an halaqa ra's ra'sah tapi kalau dia biar dia setelah mencukur rambut, fahadha qad addal ibadah ba'da wujud sabab wa syarat wa fajaza. Maka di sini sungguh dia telah menunaikan ibadah setelah apa? Adanya sebab dan adanya syarat. Maka diperbolehkan. Mohon misalnya Bang. Jadi, nambah kalau fikum syarat itu penting, sebab itu juga nam harus ada. Contoh yang lain, Wa min dzalika az-zakah sababun sabab wujubiha milkun nisab. Penting ini. Di antaranya juga zakat itu sebab wajibnya zakat apa? memiliki nisab, memiliki apa? Nisab, batasan kadar dia wajib mengeluarkan zakat. Mohon salah. Nisabnya berapa tadi kalau perak? Hmm? 200 dirham senilai dengan senilai dengan berapa? 595 gram. Nanti tercatat itu ya. Senilai dengan 590 gram. Mengeluarkannya berapa tadi? Mengeluarkannya handalah dua setengah persennya. Kalau nisab emas berapa nih Abdullah? Berapa dinar? 20 dinar senilai dengan berapa gram? 85 gram emas murni. Mengeluarkan juga sama dua persen. Kalau bingung, diglobalkan cara menghitungnya, hasil semua harta simpanan antum tadi itu kalau sudah melebihi nisabnya dibagi berapa? 40. Hasilnya itulah yang antum keluarkan zakat. Mudah kan hasilnya? Mudah. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa min dzalika zakat sababu wujubiha milkun nisab. Di antaranya juga contohnya adalah zakat. Wajibnya zakat itu karena memiliki nisab. Wa syartu wujubiha dan syarat wajibnya tamamul haul. Haul itu setahun. Jadi kalau antum dengar orang awam seringnya haulan acara haulan tahunan, haul bakulan bahalan ya enggak? Pernah dengar antum? Haulan dan bakulan katanya. Ya, pikir jalan ada spanduk tablik akbar dalam rangka memperingati haul mbah fulan karena tahunan. Acara tahunan mereka. Allah musta'an. Karena sudah setahun meninggalnya mbah fulan ya haulan mbah fulan. Nah, ini syahid di sini adalah apa? Wajib dia mengeluarkan zakat itu syarat wajibnya. Syarat wajibnya kapan? Adalah kalau sudah mencapai setahun. Falau anna insanan zakkal mal qabla an yatim nisab. Kalau ada orang zakat harta sebelum mencapai nisab baru dapat 84 gram. mencapai nisab berarti kan Ewa. Atau baru dapat 594 gram perak. Nah, wajib atau enggak ini? Enggak wajib, walaupun banyak. Lakin binaan ala annahu sawfa yatim, tapi dia apa? Dia membangun membangun kaedah bahwasannya bahwasannya nanti akan sempurna nanti. Tahu dari mana akan sempurna? Kalau ternyata setahun ternyata enggak sempurna, sempurna bagaimana? Fa inna zakata la tuzihu, maka zakatnya enggak sah karena belum mencapai nisabnya. Ewa. Walau anna milkun nisab, walau annahu malakun malakan nisab, thumma zakka qabla an yatimal haul ajza'u dzalik. Al-haul bisa. Atau yang kedua sekarang, dia punya apa? Punya harta sudah mencapai nisabnya. Kemudian zakat sebelum sempurna setahun. Baru dapat 9 bulan langsung zakat dia. Tapi hartanya yang dia simpan itu sudah mencapai apa? Nisabnya itu loh. Boleh atau enggak kata beliau? Ajza'u dzalik sah-sah saja. Karena bukan sebab. Sebab wajibnya zakat itu bukan setahun bukan ya, ingat-ingat ya. Sebab wajibnya zakat harta itu bukan karena setahun, tapi nisabnya. Kalau sampai setahun antum cuma simpanan, tapi kalau tapi nisab wajib zakat enggak? Enggak wajib. Apa belum? Contohnya Nabung sen, nabung nabung nabung nabung nabung nabung nabung eh, pada nah, bulan ke-11. Berarti orang sebulan lagi ya. Bulan ke-11 kok ternyata antum hitung hitung hitung hitung mencapai 596 596 gram perak zakat enggak belum karena kurang sebulan itu karena oh, jangan jangan salah paham yang jadikan faktor wajibnya zakat itu bukan karena haulnya ingat-ingat tapi nisabnya lah 596 dan sampai nisab belum sudah antum jangan lihat tahunnya Lihat nisabnya ini. 596 gram perak murni. Nisab belum? Nisab belum? Sudah. Wajib zakat walaupun belum setahun. Karena setahun itu bukan apa sebab itu syarat. Paham ya? Ayo na'am. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Rajulun dhahara min ra'atihi. Ada seorang lelaki dhahara. Dhahara itu ucapan dihar. Ayo, ucapan dihar itu apa? Antum? Eh, anti alainya kadhri ummi. Itu namanya dihar, kalimat dihar. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu namanya dihar. Lafadznya ini aja lafadznya. Eh, lafadznya anti alainya kadhri ummi. Itu lafad dihar. Nah, ada orang lelaki dia mendihar istrinya. walamnya azm ala an yata'aha. Tapi dia enggak ada keinginan kuat untuk apa? Nah, barakallahu tidak mengharuskan dia untuk apa? Untuk menggaulinya atau berhubungan badan dengannya. Fakaffara kaffara atau dihar Akhirnya dia apa? Malah bayar kafarah dihar. Halnya juzu wa tuzzi apakah boleh seperti ini dan sah? Al-jawab na'am. Jawabannya iya. Walau dhahara min ra'atihi thumma azma an ya'ud. Walaupun dia sudah mendihar istrinya, anti alayya kata dari ummi, kemudian berkeinginan untuk kembali, faqad wajabat al kafarah karena lafadznya dihar. Ucapan itu ucapan berbahaya, jangan macam-macam. Eh, ucapan kepada istrinya anti alayya kata dari ummi kamu bagiku seperti punggung ibuku. Para ulama ada yang mengkiaskan, tidak harus lafaz punggung enggak harus. Contohnya anti alanya ka dhufri ummi. Kamu bagiku seperti kuku ibuku. Kuku badan, Seperti kuku ibuku. Masuk enggak itu? <laughs> Sebagian para ulama, nah barakallahu fikum mengatakan masuk kan dikiaskan. Paham ya dikiaskan? Intinya apa? Bagian daripada anggota tubuh ibunya. Jadi masuk juga. Kamu bagiku bagi kamu wahai istriku bagi diriku bagaikan kuku ibuku. Masuk juga. Paham ya? Tapi wala alam kalau yang rajih itu dihar itu lafaz dhahr, dhahr. Eh, dari dhahrun punggung gitu loh. Jadi lafaznya harus itu karena dalam surat Al-Mujadalah seperti itu kan. Nah, barakallahu fikum kisahnya kita lihat di sini. Wala yajuzu an yujami' hatta yukaffir. Eh, maka enggak diperbolehkan dia berhubungan badan dengan istrinya tadi sampai bayar kafarah. Nah, eh, kafar dihar. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Lian Allah Taala kawan karena Allah Taala menyatakan min qabli an yatamassa sebelum dia yatamassa itu berhubungan badan. Sebelum dia nam eh, berhubungan badan. Walau annahu qala kalau seandainya dia berkata ana indi niyyah an udhahir min min ra'ati min ra'ati. Aku punya niatan untuk apa? Mendihar istriku. Ini baru niatan loh. Eh, baru niatan Aku punya niatan untuk apa melihat istriku, baru niatan ini. Perhatikan ya. Wa azima ala an, an yudahir. Eh, ala an yudahir dan dia bertekad bulat untuk melihat Lakinnahu lam yatalafat, tapi belum terlafatkan. Eh, belum terlafatkan. Belum apa? Belum terlafatkan. Nah, belum terlafatkan. Baru keinginan kuat untuk melihat tapi belum terlafatkan. Summa ja'a yas'al kemudian datang tanya gitu loh. Qala hal yajuzu an uqaddim kafarat adh-dhihar qabla an udhahir thumma udhahir? Nah ini. Boleh enggak dia mendahulukan kafarah dulu, bayar kafarah dulu, kafarah dhihar sebelum dia mendihar eh, kemudian baru mendihar. Bayar kafarah dulu baru mendihar. Boleh enggak? Jawab la, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kafarah itu wajib karena setelah setelah mendihar dan melanggar itu ya. Ewa, mahum insyaallah Bang. Dihar itu lafaznya apa Bang? Dihar tadi lafaz apa tadi zihar? Ucapan apa dihar itu? Apa? Apa? Ucapan apa? Suami kepada istrinya apa? Ewa, bahasa Arabnya anti alayya kadhahri ummi itu hafal itu. Anti alayya kadhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Itu zihar. Nah, ini ternyata enggak boleh. Kafarah dulu baru zihar, enggak boleh. Paham ya? Karena kan belum ada sebabnya gitu loh. Dia kafarah ngapain sebabnya? Enggak ada sebabnya, enggak boleh. tu zihar itu ada karena dia melanggar ziharnya tadi itu gitu loh. Awana. Fal jawab la, li'anna hadza qabla wujudis sabab karena ini belum datang sebab, mau sebabnya enggak melanggar enggak apa-apa, dia bayar kafarah dulu, enggak bisa. Amlum. Nah, barakallahu fikum. Walil qaidah amsilatun katsirah fil ibadat wal muamalat. Dan untuk kaidah ini contohnya banyak sekali dalam masalah ibadah dan muamalah. Contohnya banyak sekali dalam masalah ibadah dan muamalah. Contohnya yang lain, biar antum tambah jelas. Nah, barakallahu fikum, belum datang bulan Ramadan atau pas Ramadan duluan? Sya'ban atau pas Ramadan duluan? Wah, ana nanti ada kerjaan ini. Jadi, mungkin bulan Ramadan enggak bisa puasa. Nah, anak puasa duluan aja puasa Ramadan sekarang di bulan Sya'ban. Boleh enggak? Pesan enggak, Bang? Enggak sah karena belum datang sebabnya gitu loh. Iya. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah. Maaf insyaallah ya. Ayo. Iya. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ba nah, paham salah ya? Nah, barakallahu fiikum. paham salah ya? Iya. Ayo, na'am. Ikhwan fi din azza wa Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kait. Nah, barakallahu fikum yang sudah kita bahas tadi insyaallah paham ya. Eh, nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab, alhamdulillah alamin.